kencang jadi kawan-kawan dengar. Jadi dijelaskan kalau ingkar mungkar terhadap orang yang tahu sama yang eh, yang awam atau yang belum tahu itu berbeda. Eh, bagaimana ingkar mungkar terhadap orang-orang yang yang tahu yang sekarang ini yang hmm, apa tuh yang sengaja atau apa menafsirkan agama ini dengan eh, hawa nafsu mereka sehingga nggak kedengeran suaranya pertama kenceng makin lama makan turun ya nah. yang kenceng yang kenceng ulang lagi yang pas pertanyaannya ah Yalla ya Parto siapa namanya Hah? Abu Muhammad Abu Muhammad ya. habis ya udah saya paham ya <clears throat> Sekarang ini timbul paham-paham yang menafsirkan Quran seenaknya. Maka bagi mereka yang mengerti harus menjelaskan kepada umat pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'anul Karim. Bagaimana cara menafsirkan Quran? Memahaminya mengamalkannya dan mendakwakannya. Sehingga tidak terjebak dan tidak masuk kepada tafsiran-tafsiran yang pada hakikatnya merubah Al-Quranul Karim. Merubah makna ayat-ayat Al-Quranul Karim. Karena salah satu perbuatan orang-orang Yahudi selain mereka merubah lafaznya, mereka merubah maknanya. Bermacam-macam tafsiran, tapi pada hakikatnya tafsiran ini pun pernah dilakukan oleh sebagai oleh kaum batiniyah. Ada yang tafsir falasifah dan lain-lain banyak sekali. Maka harus dijelaskan kepada umat Bagaimana cara mempelajari, memahami, mengamalkan dan mendakwakan Al-Quran? Harus ada metodenya. Pertama, dia harus mempunyai manhaj. Cara beragama yang benar atas manhaj yang hak kalau tidak maka tafsirannya seperti tafsiran-tafsiran dari firqah-firqah yang sesat dan menyesatkan. Manhaj saya tidak cukup tapi harus ada yang kedua, metode ilmiah. Yani dia memiliki ilmu. Kalau tidak maka dia jahil. <coughs> Nah keluar dari dua dua syarat ini maka dikatakan tafsirnya tafsir gerai. Ini tafsir yang dilarang. Seperti yang beredar sekarang. Iya, terus. Antum? Terima kasih. Saya mau tanya hukumnya asuransi sama arisan. Asuransi pertama <coughs> masuk dalam bentuk maisir atau kimar, judi. Karena adanya pertaruhan antara satu dengan yang lain. seperti asuransi kecelakaan atau asuransi jiwa. Kalau terjadi kecelakaan kebakaran di satu gedung, maka dia dapat ganti yang lebih. Kalau tidak, maka uangnya berkurang. Ini masuk dalam bagian maisir. Bisa masuk juga dalam bagian, masuk juga ke dalam bagian jual beli secara garam tipuan seolah-olah beli kucing dalam karung oleh karena itu asuransi yang ada sekarang ini haram adapun arisan saya tidak tahu tidak ya, tahu belakang ada belakang? Belakang sebelah kiri ada. Kanan, di tengah sini ada yang mau tanya? Antum ada yang mau tanya? Iya. Siapa tadi? Antum? Iya. Yeah.

Bahkan seorang imam yang sangat terkenal sekali di sini di kalangan kuburiyun yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani. Jilani itu Jilani. Memasukkan Asy'ariyah di sebagian kitabnya, kitab kitab Gunyah. Kepada ahlul bid'ah yang menyimpang dari sunnah Anehnya orang-orang yang mengaku Asy'ariyah Asy'ariyah di sini menjadikan Syekh Abdul Qadir Jilani mengangkat Syekh Abdul Qadir Jilani Tuhan selain Allah. Mereka menyeru meminta-minta dan mempunyai i'tiqad-i'tiqad yang batil. Padahal Syekh Abdul Qadir Jilani di kitabnya di salah satu kitabnya mengkritik kaum Asy'ariyah dan menggolongkan mereka kepada firqah yang sesat menyimpang dari sunnah <clears throat> salah satu asas mereka adalah mendahului akal dari wahyu mendahului akal dari wahyu. Kalau ayat Al-Quran bertentangan dengan akal mereka, padahal tidak, maka mereka takwil. Kalau hadis, mereka akan mudah untuk menolak. Ini asas mereka. Ahlus sunnah asasnya mendahului mendahulukan wahyu Alkitab dan wahyu As-Sunnah dari akal. Dan lain-lain usul dasar-dasar Asy'ariyah. Termasuk mereka banyak menghilangkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala.

Kalau tingkatan dia dari orang-orang awam, kaum muslimin, maka dia cukup mendengar dan dia tidak paham dalil. Bahkan kadang-kadang sebagian kaum muslimin tidak bisa membaca dalil, baik dari Al-Qur'an apalagi hadis. Berapa banyak kaum muslimin yang tidak bisa membaca Al-Qur'an dan tidak bisa apalagi dan lebih lagi tidak bisa membaca hadis. Lihat sini antum. eh lihat sini. Oh, tanya meleng ke sana. Sulaiman. Sulaiman. Hah? Ya? Jadi orang-orang awam dia dibenari dia harus harus tahu dalilnya di Sahih Bukhari di ini di cukup dia sikah terhadap seseorang alim maka dia Eh, cukup mengetahui bahwa ini sunnah. Sering saya ambil contoh. Ini sebetulnya pada hakikatnya kejadian. Kejadian. Orang awam mengikuti sunnah. Dia, tama, dia tanya kepada sebagian ustaz dan dia baca kitab ulama seperti kitab Syekh Nasruddin Al-Bani rahimahullah taala tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk. Dia tahu ini sunnah sudah cukup. Dia sholat di tempat lain dan dia gerak-gerak. Ditanya, jawabannya apa? Sunnah. Ini sunnah. Diminta dalil mana coba? Dia nggak tahu, dia nggak tidak apa. Tapi ini sunnah. Dia tidak katakan dari guru saya tidak. Pertama kalimat yang keluar ini sunnah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Coba tanya kiai yang paling besar di negeri kita ini. Dan dia memperingati maulid. Tanya, mana dalilnya? Mulutnya tidak akan sanggup mengucapkan ini sunnah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan olehnya? Bukankah ini baik? demi dakwah. Tapi tidak ada kalimat ini sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih alim pada hakikatnya? Hah? Ah, lihat. Kalau misalnya tingkatannya sudah lebih tinggi dia sebagai muttabi, maka dia bisa memeriksa dalil, dalilnya di mana, di Bukhari, di Muslim, bagaimana dan seterusnya, kemudian tingkatan sanatnya, derajatnya tergantung, tergantung tergantung orang. Silakan. Apa hukumnya meminta hutang pada seseorang? <laughs> meminta hutang kepada seseorang. Menagih ya, menagih hutang. Maksud apa tanya hukumnya? Apakah wajib? Mungkin begitu. Apakah sunat? <laughs> Makro, haram, mungkin begitu. <laughs> Telah datang beberapa hadis tentang uh, menagih hutang, mengurangi hutang dan seterusnya. Bukhari, Muslim dan eh, lain-lain. Uh, ya. Kalau ini hak, maka tentu uh, bukan satu juga keharusan menagih, tergantung dari orang tersebut mau ditagih atau tidak. Kalau dia tidak mau nagih, dia beri waktu, tunda dulu sampai batas waktunya. Boleh. Lillah karena Allah bahkan dia akan memperoleh ganjaran. Tapi kalau dia tagih, pun oh, tidak terlarang. Karena itu hak dia. Bahkan menjadi satu bisa jadi satu keharusan. orang hutang tentu kan biasanya ada waktu bulan depan saya bayar atau dua bulan lagi atau tiga bulan lagi atau setahun iya silakan apa tuh iya tuh tanya Iya. Hadis tidak. Di, tidak diberi ganjaran per hurufnya, tapi diberi ganjaran secara jumlah. Karena lafaz Quran berbeda dengan lafaz hadis. Lafaz Quran Al-Quran lafaz dan maknanya mukjizat. Hadis tidak. Tidak mukjizat. Tidak mukjizat lafaznya. Karena itu per hurufnya tidak diberi ganjaran. Tidak seperti Quran, la la alif lamin harfun. Atau nanti aku tidak mengatakan bahwa alif lamin al harf satu huruf. Tapi secara jumlah diberi ganjaran. Paham secara jumlah maksudnya? Secara jumlah membaca hadis, mempelajari hadis, membaca hadis, mempelajari hadis, mengajarkan hadis, diberi ganjaran, bukan per hurufnya. Hatta yang kita baca hanya satu hadis. Kalau tidak ada keutamaan yang lain bagi para pengajar dan penuntut hadis kecuali berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap melewati nama Nabi sallallahu alaihi wasallam maka keutamaan itu sudah cukup menandingi keutamaan-keutamaan yang lain. Karena orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka yang mengajar dan mempelajari hadis. Tidak ada yang lebih banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain dari mereka. Coba renungkan itu. Tidak ada orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling memenuhi firman Allah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima selain pelajar dan pengajar hadis. Iya, silakan. Antum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila datang bulan Ramadan, beliau perintahkan anak dan istrinya untuk keluar dan sholat bersama beliau di masjid dan tentang ini telah datang beberapa riwayat yang sahihah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan lain-lain eh, riwayat hadis. Tergantung sabda beliau bahwa salat perempuan lebih utama di masjid di rumah dari di masjid tergantung ada apa di masjid dan di rumah. Kalau misalnya suasananya seperti sekarang, maka ketika dia dia sholat di masjid dan dia juga dapat ta'lim, tentu lebih utama ke masjid dari di rumah. Karena itu perempuan-perempuan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sholat di masjid. Tolong jelaskan hakikat jual beli dan riba dan contohnya. Jual beli masuk dalam bagian muamalat, hubungan antar manusia. Yang memang telah berlangsung jauh sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu Oleh karena itu, dalam masalah muamalat yang ada hanya larangan, larangan dan larangan. Hukum asalnya boleh selama tidak dilarang. Maka hukum asal jual beli, jual beli apa saja boleh kecuali yang dilarang oleh agama. Apa yang dilarang? Saya sebutkan. Pertama, riba. Pertama, riba dengan segala bentuk cabang. Riba ada dua. Riba an-nasi'ah, hutang piutang, pinjam, meminjam. Seorang minjam nanti ketika membayar lebih setiap hutang atau pinjaman yang ada manfaatnya riba. Oleh karena itu ijma ulama di dunia ini sekarang ini pada masa sekarang pada abad ini bahwa bank-bank yang ada sekarang ini bank-bank konvensional adalah bank-bank ribawiyah. kecuali ulama Indonesia belum ijma. Dan ini yang berbicara kepada saya langsung salah seorang yang ahli perbankan, bahkan orang eh, yang bekerja di pemerintahan. Kenapa bank konvensional masih ada padahal kita telah mengenal bank syariah? Ia menjawab, salah satu penyebabnya dari tiga sebab ulama-ulama di Indonesia belum ijma tentang bank yang ada sekarang. Saya katakan, padahal ulama di dunia sudah ijma, ulama di sini belum ijma. Ketinggalan. Karena memang begitu. Hukum di, di, di, di sini, hukum Islam, bisa terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Apa yang telah diijmakan haramnya, begitu sampai di, di Indonesia sini, jadi tidak ijma. Bahkan yang haram, bisa jadi tidak haram, kemudian naik lagi menjadi sunat. aneh-aneh. Dan ini pernah saya adakan satu penelitian khusus. Yang akan saya adakan satu muhadarah di Jakarta tentunya. Dengan judul Fikih Indonesia. Fikih ulama Indonesia. Tanda kutip tidak semua. Yang kedua riba fadl. Riba pertukaran barang yang sejenis emas dengan emas, barang-barang ribawi yaitu emas, perak, gandum, garam, korma, dan dikiaskan dengan barang-barang pokok. Kalau ditukar sejenis emas dengan emas, maka harus sama. Kalau tidak sejenis emas dengan perak, emas dengan perak, maka boleh berlebih kurang dengan syarat kontan. Karena itu membeli emas dengan cara ngutang atau kredit haram masuk ke dalam riba fadl. Biasanya ini terjadi pada ibu-ibu. Kredit beli emas Berterlibat dengan segala cabangnya. Ini yang dilarang. Yang kedua, maisir. Perjudian dengan segala cabangnya. Salah satunya tadi kita telah saya telah terangkan, asuransi termasuk maisir. Yang ketiga, jual beli secara garor atau dengan istilah kita beli kucing dalam karung yang keempat tidak adanya tipuan seorang menjual barang yang cacat tidak diberitahukan cacatnya yang kelima adanya unsur pemaksaan karena jual beli dalam Islam harus reda sama reda kalau bebas salah satu dari lima macam ini maka kembali kepada hukum asal boleh jual beli sampai ada larangan masuk tidak kepada salah satu dari lima macam ini sangat disesalkan, disayangkan karena sistem perekonomian kita dibina dan diajarkan dengan cara-cara yang tidak islami. Dan ini telah berlangsung sekian lama dan dipelajari mulai dari tingkat SMU sampai perguruan tinggi sampai mencapai gelar sarjana ekonomi, kemudian jadi pengamat ekonomi. Cara-caranya, sistemnya cara-cara yang tidak islami. Penuh dengan riba dan lain-lain. Karena itu, sistem perekonomian Islam tidak dikembangkan, tidak berkembang dan tidak ada orang mempelajarinya. Baru mulai muncul ketika adanya bank-bank syariah. Tapi kurang transparan. Kurang terbuka. Tertutup. Tidak ada dialog. Bagaimana bisa dikenal bank-bank syariah ini? Ketika mereka mengadakan seminar-seminar di hotel-hotel mewah, di gedung-gedung mewah, kaum muslimin di tingkat bawah, menengah ke bawah, tidak bisa hadir dan tidak mau hadir, tidak mengenal. Yeah. Sangat menyedihkan keadaan perekonomian, sistem atau cara perekonomian kaum muslimin. Sudah cukup. Iya, silakan Ikhwan. Iya. Terus iya, fadhil. Yang mana? Tunggu sebentar. iya. Thank you.

Islam itu mengusahakan berdagang Lalu nasabah ini sebagai apa? Riba dia sebagai penabung saja, bukan mudoroba. Karena kalau mudoroba risikonya untung bersama, rugi bersama. Enggak, yang perlu kita dudukan nasabah ini sebagai apa? Pemodal yang memberikan modal untuk dijalani oleh bank atau dia menabung, menyimpan. Apa ah, nabung bukan mudorobah, berarti bukan pemilik modal yang untuk dijalani modalnya. Enggak, tidak usah ke sana. Tanya saja penabung atau dia sebagai pemilik modal yang memberikan uangnya untuk dijalani oleh bank. Itu saja. Ah, kalau dia penabung berarti dia orang yang meminjamkan kepada bank. Kan begitu? Penabung orang yang meminjamkan kepada bank maka dia tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun juga dari pinjaman dia. Kalau ia, kalau mengambil manfaat, maka masuk dalam bagian riba. Kalau dia sebagai pemilik modal, ia serahkan modalnya ke bank untuk dijalan, di, dijalankan oleh bank uang tersebut, maka itulah yang dikatakan mudharabah bagi hasil. Maka tanya dulu, dudukan dulu dia sebagai apa. Kalau bagi hasil, maka berlebih kurang Tentunya. Bisa ada kalanya untung, ada kalanya tidak. Tapi kalau bank kadang-kadang dalam jumlah yang besar dalam untuk berdagang, tentu sudah uh, bisa memperkirakan bahwa ini golipnya adalah untung, insya Allah. Dan keuntungan per bulan rata-rata bisa sekian, umpamanya. Tapi kalau dia sebagai penabung, <coughs> dia tidak boleh ngambil manfaat. Ya, fabel. Yang kencang. Ya ini kapan seseorang dikatakan sibuk dalam urusan dunia gitu. Ya. Batasannya gimana? Jadi yang dikatakan dia hubbud dunia. Nah, sehingga nanti akan melahirkan hubbud dunia. Akan melahirkan hubbud dunia. Hubbud dunia ada dua. Hubbud dunia yang dimaksud tentunya isi dunia kan? Sahih tidak? Yang dimaksud hubbud dunia isi dunia kan? Ya. Ada secara tabi'iyah manusia tabi'iyah, tabiat manusia antum cinta duit tidak? Cinta, jangan nyengir cinta apa tidak? Hah? Cinta kan? Cinta ngomong cinta duitnya susah. Ya kan? Cinta perempuan? Cinta. Ya, cinta kalau nggak cinta banci antum. Hah? Ngadimin? Ngadiran, ngadimin. ngadiran, Hah? Saya cinta. Cinta anak, cinta. Cinta rumah, cinta. Cinta kendaraan, cinta. Ini hubbud dunya tabi'iyah. Ad-dalil zuyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Dalil yang lain hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa. Diberi perasaan cinta terhadap dunia kamu kepadaku. Tabiatnya. Tidak terlarang tidak terlarang karena kita masih hidup di dunia. Suka kasur yang empuk? Suka, saya suka. Ya? Tabi'iyah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur ditikar dan bercap badannya ketika bangun. Lalu sebagian sahabat ingin membuatkan kasur yang empuk untuk Nabi sallallahu Alaihi Wasallam Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa artinya dunia bagiku? Mali walid dunia. Aku sama orang yang sedang mengadakan perjalanan, yaitu dunia ini. Kemudian berhenti sejenak, yakni di dunia ini, lalu melanjutkan perjalanan. Hadis ini memberikan pelajaran-pelajaran yang tinggi kepada kita perhatian sahabat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Zuhudnya Nabi dalam kehidupan dunia. Tidak tamaknya beliau dalam kehidupan dunia. Dan sedikitnya dunia beliau. Akan tetapi beliau tidak melarang sahabat memiliki kasur yang empuk karena beliau tidak katakan, jangan kamu pakai kasur yang empuk. Tidak. Beliau hanya mengatakan apa artinya dunia bagiku. Dan dari hadis itu kita mengetahui bahwa pada zaman sahabat ada kasur yang empuk. Yang biasa mereka pakai. Ini urusan dunia tabi'iyah yang ada pada tabiat manusia yang tidak bisa dihilangkan dan tidak mungkin dihilangkan, hanya diarahkan, hanya dikendalikan. Kulu wasrabu wala tusrifu kata Allah. Makan dan minum, jangan berlebihan. Kata Nabi SAW, kalau saya diundang untuk makan dirak, kaki kambing, paha, atau kura, tulang yang dagingnya sedikit, mau dia. Karena dalam Islam diajarkan seorang itu hidup dengan keadaan yang ada pada dia dan kenyataan yang ada pada dia. Manhaj salaf mengajarkan hidup dengan keadaan yang ada padanya. Kaya dengan kekayaannya, miskin dengan kemiskinannya. Kalau miskin ngaku kaya, pura-pura kaya, sombong. Wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Kaya tapi tidak menikmati kekayaannya, kufur nikmat. Ada orang kusut masai rambutnya datang kepada Nabi, Nabi tegur, apa engkau tidak punya uang untuk membeli? Tidak punya sesuatu, maksudnya uang untuk membeli minyak. Karena Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Kalau antum punya uang, antum beli baju, itu nikmat Allah. Allah suka lihat. Ya? Lihat Rasulullah SAW ketika tanya sama istrinya, <coughs> ada makanan apa? Apa jawab istrinya? Hanya ada cuka ya kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makanan cuka beliau hidup dengan keadaan karena keadaan itu nggak ada kecuali cuka ini namanya qanaah dan hadis ini tidak bisa dijadikan dasar oleh sebagian umpamanya umpamanya ini umpamanya tamsil Sebagian istri yang malas masak. Padahal uang ada. Misalnya seorang suami memberikan nafkah untuk belanja makan, ada daging, kambing, ada ayam, ada ini, ada itu. Tahu-tahu makanan sampai di rumah yang kering-kering. Kerupuk, sambal teri. Tidak seimbang dengan uang yang dia berikan. Lalu dia tegur istrinya, ini masa cuma ini aja? Tidak salah. Tidak bisa si istri mempergunakan Rasulullah tidak pernah mencelak makanan. Tidak. Itu. Bukankah Rasulullah mengatakan sebaik-baik makanan cuka Tidak bisa diterapkan hadis itu pada itu. Nggak bisa. Ini istri yang malas. Sudah ada uang. Misal, misal. Bukan istri-istri Pekanbaru. Nggak, insya Allah. Rajin. Rajin. Saya tahu persis. Karena saya lama di Pekanbaru. Kan? <laughs> Hah? Tamsil. Eh. Beliau hidup dengan keadaan yang ada. Keadaannya diundang paha kambing makan paha kambing. Jadi hadis yang mulia ini membatalkan uh, eh, keyakinan keyakinannya orang sufi. Beliau diundang dengan, dengan, dengan, dengan eh, makanan yang sederhana, makan. Begitu. Kemudian hubbud dunia yang kedua ta'abbudiyah, sifatnya peribadatan. yakni mengadakan satu sesembahan menjadikan sebagai tuhannya. Tais abdad dinar wa dirham celakalah hamba dinar dan dirham. Ah, di sini yang akan membawa dia cinta yang berlebihan kepada dunia itu sudah melampaui tabiat dia sendiri sehingga menjadikan dunia ini sebagai Tuhan, sebagai ilahnya. Dan dia tentu akan lupa akan akhirat. Tapi kalau seorang menikmati dunia berjalan sesuai dengan tabiiyahnya yang ada pada dia, apalagi kalau dia mampu dan dia ingin sama saja dengan manusia lain. Setiap orang yang mampu membeli baju yang harganya sekian sekian, tapi dia tidak mau Bukan karena pelit. Bukan. Tapi ingin baju yang juga dipakai oleh orang lain. Dia dapat ganjaran. Karena tawadu. Jadi kesibukan dunia yang akan membawa kepada hubbud dunia yang melampaui batas sehingga dia menjadikan Tuhan yang dia telah meninggalkan akhirat. Kalau demi dunia dia tinggalkan akhirat, maka dia telah disibukkan dengan urusan duniawiya. Tapi kalau dia sibuk dengan urusan duniawiya juga, seperti perdagangan, pekerjaan, dan lain sebagainya, seperti kaum muslimin umumnya berangkat pagi jam 8 atau jam 7 pulang petang hari. Setiap hari, setiap hari. Tapi dia tidak lupa atau yang berdagang di toko, di pasar, pagi kadang-kadang pulang petang atau sampai malam dan seterusnya. Tapi dia tidak lupa akan akhirat. Ini dia tidak disibukkan oleh kehidupan dunia. Karena apa? Karena yang wajib-wajib dia tunaikan. Nuntut ilmu. Dia tunaikan. Karena nuntut ilmu fardu ain. Karena kalau tidak menuntut ilmu, bagaimana dia tahu cara bekerja, cara berdagang? Walaupun hanya sebatas secara garis besar umumnya secara mujmal. Dan kita hidup pada zaman di mana manusia lupa akan akhirat dan terbenam dalam kehidupan ya. Seolah-olah Nabi SAW bersabda kepada kita tentang keadaan kaum muslimin yang banyak tapi mempunyai sifat tuahan lemah. Disebabkan hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia. Yang dimaksud itu terbenam dalam kehidupan dunia lupa akan akhirat. Bukan cinta dalam arti tabi'iyah. Barangkali. dalam masalah tadi kan ada tersinggung masalah ada orang yang miskin kemudian dia berperkaya ini orang orang pekat diri, sombong dia bagaimana dengan sebagian salah dulu sebagaimana ada di antara mereka bawa kunci pegang pergi supaya orang supaya orang sangka bahwa saya dia punya rumah padahal dia nggak punya rumah dia cuma ingin supaya orang orang nggak kasihan sama dia nggak menurut kasihan Pertama Itu bukan dalil Sahih iya. Sahih bukan dalil Kalau bukan dalil tidak bisa jadi Pecah. Pertama. Yang kedua, beda yang mereka maksudkan beda dengan hadis. Yang mereka maksudkan adalah ta'affuf untuk menjaga kesopanan diri yang Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang miskin yang ta'affuf sehingga orang yakni orang yang tidak tahu menyangka mereka kaya. kaya. Cukup. Adapun yang sombong ini sengaja menampakkan dirinya bahwa dia pura-pura pura eh, ya ini kaya dalam arti eh, kibur. Beda, beda. Kalau si miskin dia ta'affuf, menyembunyikan diri orang sangka dia mampu, dia punya, dia tidak lapar. Padahal perut lapar sekali. Ini ada keutamaan dan itu yang dimaksud oleh kaum salah. jangan di belakang. Di belakang. Apakah boleh dalam jual beli satu barang dengan dua harga? Lalu bagaimana jika jual beli itu terjadi suka sama suka walaupun dengan cara seperti itu? Jual beli suka sama suka harus disetujui oleh syarak. Jadi suka sama suka tidak berdiri sendiri. Orang yang riba sekarang ini pun suka sama suka. Yang menyimpan dan meminjam dari bank pun suka sama suka. Bahkan yang main judi pun suka sama suka. Jual beli kredit seperti ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah besok saya jawab. Karena harus saya terangkan dengan panjang lebar. Malam ada pengajian sini. Malam besok ada Malam. Eh, enggak ya? Siang. Siang. Malam ada Ya. Ada sih? Enggak ada, enggak ada. Mohon penjelasan tentang bisnis atau ekonomi yang islami. Bagaimana kaidahnya dan uh, uh, contohnya. Saya sering saya terangkan dalam Islam luas sekali bisnis atau uh, jual beli atau perdagangan selama tidak dilarang. Selama tidak dilarang. Tentunya dia membutuhkan modal, membutuhkan ke kecerdikan. Dan memang pasar harus dikuasai oleh kaum muslimin. Satu hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah ekonomi dan tidak pernah diamati oleh pengamat ekonomi. Satu kaum, satu masyarakat, satu bangsa, satu negeri apabila ingin berubah perekonomiannya, maka harus diputar balik, dijungkir balikan. Dia harus mayoritas pengusaha dan minoritas buruh. Pengusaha besar sedang kecil selama satu negeri yang mayoritasnya buruh, pengusahanya minim, sedikit, maka perekonomiannya sukar untuk naik. Dan masyarakat kita adalah masyarakat buruh karena sudah dididik menjadi buruh sehingga buntu otaknya untuk dagang. Kenyataan tidak bisa dipungkiri. Kenyataan. Dan senang menabung menyimpan uang dalam waktu tahun-tahunan. Tidak pernah diputar uangnya. Padahal ini juga tidak pernah diajarkan oleh di, di ekonomi itu oleh pengamat pengamat. Uang itu kalau disimpan selama satu tahun saja dan tidak dijalankan kerugian bagi pemilik uang itu. Kalau diputar, ya mungkin memang imma dia bisa maju atau bangkrut. Tapi seorang itu harus optimis, harus optimis, harus punya perasaan harap Oh podo. Eh Iya. Tunggu, tunggu sebentar itu. Ya? Itu. Dan untuk menuju kepada perekonomian Islam dan kemajuan kaum muslimin harus berlepas diri dengan sistem kufar dan keterikatan dengan mereka dan ini tidak bisa orang per orang harus jamaah kaum muslimin ya antum mau tanya apa Dibasuh bagian yang kena kencing. Kalau yang kena tangan ya tangan masa guyur semuanya. Nah, kalau kenanya antum di luar sana. Baju ganti bajunya. Nah, mudah kan? Kecuali darurat tidak ada di luar kena celana di jalanan apa antum mau buka celana kan nggak mungkin. <laughs> Ngadiran ketawa. <laughs> Ya. Antum dulu di Jakarta kan? Ya. Udah pindah ke sini, Puan baru. Masya Allah. Ya. Insya Allah. Iya, iya. Boleh. Jangankan itu, misalnya istri lagi sedang haid dan suami tidak bisa menyalurkan syahwatnya dengan jalan hubungan suami istri, boleh dengan cara seperti itu atau dengan cara lain. Ya sekiranya. Boleh. Boleh. Boleh. Tidak apa. Beda dengan onaninya para pemuda. Wah, antum girang amat pemuda antum udah kawin pemuda. Udah kawin? Udah nikah? Hah? Udah nikah belum antum? Udah antum? Belum? Beda. Menurut kaul yang lebih ini ya haram. Haram. Imam Syafi'i mengatakan haram. Sebagian ulama mengatakan kalau darurat tidak apa-apa yakni sekiranya dia dapat terjerumus kepada eh, zina. Tapi orang tidak tidak jima kan tidak mati. Karena itu tidak ada darurat. Kalau orang tidak makan, mati. Maka itu diberi rukhsah untuk makan babi. Kalau jima tidak. Harus yang halal. Kalau para pemuda menghabiskan umurnya dengan onani, maka rugi bagi dia. Bohong itu kata dokter onani dapat menyehatkan tubuh. Bohong. Bohong. Dia mau sembunyikan hakikat yang sebenarnya. Karena barangkali saja mereka adalah pakar-pakar onani. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali berjima. Nabi ditanya tentang perempuan yang haid. Apa yang ia harus lakukan? Kerjakan segala sesuatu kecuali jima. Paham? Riwayat Imam Muslim dan fatwa para ulama di antara Al-Imam An-Nawawi membolehkannya. Lihat. Antum sudah beristri? paham tamaman. Ya. Bagi pemuda maka nikah, nikah. Onani akan membuat mudarat. Lihat pemuda-pemuda yang sering onani, maka pertama dia akan lemah badannya. Karena orang kurang jima lemah, banyak jima lemah. Kurang jima dia tidak ya ini akan lemah. Mani tidak keluar. Tapi kebanyakan onani ini banyak mengeluarkan mani pemuda akan lemah, tubuhnya lemah. Bohong para dokter itu. Kenyataan pemuda-pemuda itu lemah, pucat. Kemudian otaknya juga akan lemah, daya hafalnya. Daya hafalnya, daya pikirnya akan lemah. Dan ketika nikah, dia kurang percaya diri kurang percaya dirinya dan sering terjadi impoten. Dekat sebelum nikah atau setelah nikah. Pada dia mantum para pemuda nikah, nikah aja, nikah. Tidak cukup satu, dua. Seperti pertanyaan antum. Yang satu lemah, fadl, nikah untuk yang kedua. Ya? Ustadz bagaimana caranya agar para istri bisa banyak bersodakoh Sementara uang yang diberi suami hanya pas-pasan Untuk keperluan <laughs> keluarga Sodakoh tidak hanya dengan mal Tapi kullu ma'rufin sadaqah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kebajikan itu adalah sedekah. Doakan suaminya agar Allah tambahkan rezekinya, agar Allah memberikan dan seterusnya. Supaya nanti kalau dia diberi tidak pas-pasan lagi. Tapi ini juga tidak menghalangi pas-pasan dalam arti kalau orang mau bersedekah, bersedekah kan lebih utama bersedekah tidak terkait dengan kaya dan miskin. Ada berapa saja dia bisa bersedekah. Anak hasil zina tidak boleh dinikahkan oleh bapak kandungnya. Hadis apa yang mendasari hal tersebut? Hadis yang tegas tidak ada, tapi istinbat cara mengeluarkan hukum dari hadis yang telah ada. Bahwa itu adalah bapaknya, walaupun hanya dari jurusan mani, bukan dari pernikahan, karena dia lahir dari hasil zina. ini madhab jumhur ulama. Bolehkah kita menceritakan kemiskinan seseorang dengan tujuan agar orang tersebut membantu atau bersodakah kepada orang miskin tersebut? Boleh. Boleh. Si pulan itu, si A, si B itu miskin. Suaminya belum ada kerjaan. Mudah-mudahan ada orang yang mau mencarikan dia bekerja. Begitu Ustaz. Boleh. Boleh. Bagaimana hukumnya koperasi simpan pinjam yang ada jasanya? Riba. Karena pinjam meminjam tidak boleh ada manfaatnya sedikit pun juga. Apakah disyaratkan, disyariatkan mengucapkan selawat atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjabat tangan? Tidak ada. Tidak ada satupun ucapan ketika berjabat tangan kecuali ucapan salam ketika berjumpa. Assalamualaikum wabarakatuh. Dan ini salah satu bid'ah yang tersebar luas. Sebagian kaum muslimin di negeri kita ini baik di Sumatera atau di Jawa itu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Selamat. Pada saat kapan dalam sholat disunahkan menggerak-gerakkan jari dan pada saat kapan sunnah menghentikannya menggerakkan jari? Ketika duduk dan ketika membaca tahiyat atau tasyahud dan sampai salam dari mulai membaca tahiyat sampai salam. Ya, silakan. Ikhwan. Ya. udah masing menyusui apa tahnik tahnik enggak tidak terkait Yus, itu masih Yus. masing suci masing ya ya siapa lagi antum lah kami ya <laughs> Hah? ini ada beberapa keadaan hal yang seperti ini. Keadaan pertama, kantor membutuhkan dia, tapi dia lalaikan. Ini jelas tidak boleh. Keadaan yang kedua, dia keluar dari kantor. Ini tergantung perjanjiannya dengan kantor. tergantung perjanjiannya dengan kantor. Kalau kantor tidak boleh, boleh tidak? Kalau misalnya ada pekerjaan sudah selesai dalam sekian waktu, dan ada waktu kosong satu dua jam. Nah, boleh tidak dia keluar kantor langsung tidak pulang, tidak balik lagi? Kalau boleh ya boleh. Kalau tidak ya tidak boleh, tergantung perjanjiannya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah perjanjian itu. Keadaan yang ketiga dapat izin dari kantor. Atau tetap dia berada di, di kantor itu di, me, di, di, di mejanya. Kadang-kadang seorang dapat telepon dari yang lain. Atau ada kesibukan lain sekarang dia kerjakan, itulah bahasa. Tidak apa-apa. Dengan syarat tidak mengurangi uh, pekerjaan di uh, kantornya itu, kantornya itu. Atau mengganggu pekerjaannya. Dan ini sering sekali terjadi hal seperti itu. Sehingga kegiatannya di kantor, pekerjaan di kantor paling tidak akan berkurang atau konsentrasinya akan terpecah. Padahal dia dibayar untuk bekerja di situ. Selama kan ada ada jam kerja tentunya. Jam 8 sampai jam 4 kalau tidak salah. 4 sore lah terang. Gitu. Itu kan dia terikat. Dan dari jam 8 sampai jam 4 dia dibayar. Bagaimana dia bisa meninggalkan pekerjaannya tanpa seizinnya? Apalagi ini pegawai negeri. Sebulan nggak masuk. Masuk ambil gaji. Ya. Maka yang terbaik izin kecuali tidak memudaratkan. itu lagi kerja di meja kerja kantor. Lihat kegiatan apa yang antum mau bantu. Coba berikan contohnya apa. Iya tahu saya tahu. Pakai komputer kantor nggak boleh. Apa kantor bayar antum untuk pakai itu nggak boleh. Hatta untuk dakwah nggak boleh. Antum harus izin karena itu hak orang. Kecuali komputer antum Nanti pakai telepon kantor lagi. Buat telepon ke rumah, buat ini. Boleh. Karena yang punya kantor tentu tidak akan redo. Coba deh Jin. Tadi saya telepon sama istri saya lima kali. Kalau nggak merengut bosan tuh nggak boleh. Pakai komputer nggak boleh. Pakai komputer kantor. Kom itu komputer untuk <laughs> untuk apa ditempatkan situ? Izin, izin. Ngomong, kalau kerja itu biar bisa ngomong. Sering saya ajarkan para pegawai, para buruh, itu ngomong sama majikannya. Saya mau ini, saya mau itu, ini nggak bisa, ini begini, ini begini. Orang kita tidak pernah ngomong. diam tapi maling. diam Akhirnya korupsi. Ngomong. Ngomong. Ngomong biasa. Saya mau ini, saya mau ini. Kalau sekiranya ini, ya potong gaji saya dan sekian. Ya, bisa. Bisa aja. Mudah. Ngomong. Aduh, saya bos saya mau ya atau Pak saya ada kegiatan buletin dakwah ini. Kebetulan saya di kantor pekerjaan sudah selesai sudah saya selesaikan dan tidak mudorot dan ada sisa waktu 2 3 jam. Begitu kan? Bagaimana kalau saya pergunakan komputernya untuk buletin dakwah. Jadi sama-sama, Bapak juga insya Allah dapat pahala, saya juga. Oh boleh-boleh silakan foto pakai, wah bebas. Kalau sekarang antum nggak ngomong, lo pakai. Karena kantor sediakan itu untuk fasilitas pekerjaan kantor, kan begitu? Ya, tambah lagi ayo. Ya Allah, ini karyawan seru ini kalau karyawan. <laughs> yang jadi atasan antum saat itu yang menguasai yang yang yang yang yang punya kuasa ah. yang punya kuasa saat itu siapa tentu kadang-kadang kekuasaan itu kan bertingkat-tingkat itu kalau antum bisa sampai puncaknya alhamdulillah itu masa nggak bisa bisa bisa bisa teman orang kita memang kalau kerja suka begitu diam saja. Atasannya itu kayak amirnya. Nah, biasa saja, biasa saja. Ada adabnya, yes. Iya. Yeah. <laughs> pakai komputer kantor. Masya Allah. Ada paket telepon kantor sampai satu jam kadang-kadang orang telepon kantor. Bayangkan berapa duit kantor bayar. Coba beritahukan sama atasannya, nggak berani. Pertanyaan yang sama juga ditanyakan di mana-mana. Memakai fasilitas kantor <clears throat> dalam rangka dakwah untuk buat ini, buat ini. Ya, boleh. Habis waktunya. Ya. Menyambung tadi saking, boleh saking. Satu. Ya. Tadi. Ya. karena eh, kadang kan begini kan pekerjaan kantor itu kita mau pulang. ya Kemudian, saya kita nge-print. Print, print uh, 20 lembar di rumah Ya. ya itu kan pakai cinta kita, pakai eh, peralatan listrik kita. Ah. Pas kadang-kadang kita terdesak ngeprint satu lembar di kantor. Jadi kompensasi seperti itu bagaimana? Ya, yang antum print di, di, di rumah ya minta ganti sama kantor. Ah. Salah sendiri kenapa print di rumah. Antum ikhlas nggak apa-apa, kalau ikhlas nggak apa-apa, dapat pahala kan? Ikhlas ngapa? Tapi ini kan bukan bicara itu, bicara boleh tidak sih timbal baliknya kan ke sana. Ya. paham nih saya Iya, Apa hukumnya memakai tutup kepala bagi laki-laki? Apa hukum? Tutup kepala apa maksudnya? Hah? Kopia, ya, pici atau apa? Mungkin putra yang dimaksud itu ya. Kalau maksud itu. Iya, silakan. Yang pertama, kalau Ya ini dalam perjalanan dan kita tidak memiliki ganti maka cuci dalam arti tetap kita pakai sebisanya sebisanya kita cuci dengan air di mana letak pakainya kena yang kena kencingnya itu di mana uh, letaknya dan di situ dikasih basahan air, kemudian kita sholat memakai eh, kain tersebut. Yang kedua, lafaz sewajarnya itu nisbi. Sampai sejauh mana sewajarnya? Masing-masing orang punya penilaian sewajarnya tersendiri. Ada yang satu jam wajar-wajar aja telepon. Karena dia biasa kalau nelpon 2-3 jam. Jadi satu jam dianggap sedikit. Orang yang biasa telepon 5-10 menit, satu jam lama. Kan begitu. Nisbi. Iya, saya nggak tanya kantor antum. Saya tanya teman, kewajaran itu nisbi. Batasannya mana? ah, ya sudah tapi uh, kalau dibolehkan seperti itu memang ya nggak apa-apa nggak apa-apa ukur sendiri sesuai dengan uruf atau kebiasaan orang tersebut Uh, atau yang diberitahukan ah, uh, oleh oleh kantor kasih arahan jangan sampai berlama-lama misalnya iya nggak apa-apa itu udah izin secara umum. Boleh pakai peralatan kantor. Baik itu telepon atau komputer dan lain-lain. Boleh. sana. Iya. Siapa tadi? Iya. Iya. Wallahu a'lam. Wallahu. Enggak, tidak, tidak sama. Tidak ada ulama yang menyamakan hal tersebut. wanita yang sholat berjamaah imam dan satu makmum apakah imam ini selesai salam menghadap ke makmum nggak bisa kan berdampingan gimana ngadepnya <laughs> kecuali satu depan satu belakang baru dikatakan menghadap kalau berdampingan sejajar bagaimana bisa menghadap ada jawaban selain mengatakan yang sebenarnya istilahnya untuk menutupi <laughs> antara jarak laba dan modal kenapa harus begitu katakan saja saya nggak mau jawab ah itu biasa sahih rahasia perusahaan bahasa uruf kita ini Enggak salah antum kalau nggak mau jawab. Salah tidak? Enggak juga. Enggak juga, ya udah. Asik duduknya sila dong. Sila duduk ini. Ya, kan udah kayak di warung kopi aja antum anggap. Iya. Panjang mana. Bentar ngajirannya. Ya sebelah sana, sebelah sana enggak ada. Iya antum. Tidak, tidak. Hasbi as tidak mengatakan seperti itu. Tidak. Ulang lagi tidak nah, ya. Ah, ulang lagi. Iya. Yeah. Titik. Bisa nangkap, bisa. Asik ya. Masya Allah. Pekan baru, ajib-ajib. Udah berubah. kita bersyukur kepada Allah kemudian kepada para imam kita yang telah menghabiskan umur mereka untuk mencari dan mengumpulkan hadis kemudian menyeleksinya mana yang sah dan mana yang tidak kemudian menjelaskan rawi atau martabat martabat derajat orang-orang yang meriwayatkan yang rawi-rawinya dan seterusnya. Mereka kumpulkan dan mereka pun telah menurunkan sanatnya. Dan sanat itu adalah jalannya orang-orang yang meriwayatkan, terantai dari pulan-pulan-pulan-pulan sampai kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kekhususan bagi umat ini sehingga dapat diketahui mana riwayat yang sah dan mana riwayat yang tidak sah. Dan kalau kita membuka lembaran-lembaran kitab hadis yang demikian banyak, taruhlah kitab yang enam. Ya. Maka kita akan dapati sanat demi sanatnya. Dan ini merupakan penjelasan tentang derajat hadis tersebut. Sebagian imam dari mereka langsung menjelaskan hadis ini sahih, hasan atau dhaif dan ulama hadis yang kemudian turun temurun sampai pada zaman kita sekarang ini selalu mendudukkan mana yang sah dan mana yang tidak dan menjelaskan tentang kaidah-kaidah tentang hadis itu masuk ke dalam hadis yang sah atau hadis yang tidak sah. Baik. Lengkap sudah ilmu ulama dalam masalah hadis. Lengkap dengan selengkap-lengkapnya penjelasan mereka mulai dari imam, pencatatnya dan seterusnya dan seterusnya. Kita tinggal mempelajarinya. Dan sejumlah hadis yang sahih banyak sekali. Begitu banyak hadis-hadis yang sahih tapi tidak naik ke permukaan. Contoh hadis yang terdapat di kitab Riyadhus Shalihin yang hampir memuat sebanyak 2000 hadis dan rata-rata hadis itu sah diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Bukhari, Muslim, Bukhari, Muslim. Sebagiannya hasan. Sebagian kecil yang paling kecil dhaif. Itu pun dhaif ringan. Mungkin hanya beberapa puluh. Ya? Eh? Dari kitab yang seperti inilah hendaknya kaum muslimin mengambil hadis-hadis tersebut. Kemudian melihat penjelasan para ulama tentang hadis tersebut. Tapi yang terangkat di negeri kita justru sebaliknya hadis-hadis yang daif. Hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya. Dan untuk itu saya mencarinya Saya mendatangi tempat-tempat tertentu untuk melihat hadis-hadis yang beredar. Dan sepulang dari sini nanti saya akan berangkat ke satu pesantren yang saya dengar dari sebagian ikhwan di situ beredar hadis-hadis yang aneh yang dinisbahkan kepada Nabi dan saya akan angkat dan saya akan catat. Dan ini sering saya lakukan. Nah, atau ada cara-cara tertentu. Saya datangkan, saya tanya. Saya lihat, dibawakan di kitab apa nanti saya catat. Gitu. Coba lihat kitab Durratun Nasihin, tahu? Ya. sangat masyhur sekali. Ya, Durratun Nasihin. Tapi hadis-hadisnya batil. Dhaif, palsu, tidak ada asal usulnya. Atau kitab Tanbihul Ghafilin, Tanbihul Ghafilin yang kita kutip hadis itu. Banyak hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang dhaif, yang sangat dhaif, yang palsu. Atau kitab Ihya Ulumuddin dipenuhi dengan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya. Dan seterusnya. Karena bacaan kaum muslimin tidak pada hadis-hadis yang sahih. Dalam Alhamdulillah kitab Bukhari Muslim telah diterjemahkan. Kemudian kitab Sunan Abi Daud dan seterusnya. Apakah perbedaan itu adalah rahmat? Tidak. Kalau perbedaan itu rahmat, maka persatuan jadi azab. Padahal Allah larang kita berpecah belah. Jadi dari hadis yang tidak ada asal usul dia barangkali istilah ummati rahmah. Ini bukan hadis, bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. perselisihan sesama umat Islam semakin lama semakin jelas seperti dalam perayaan hari-hari besar Islam yaitu Idul Fitri dan Idul Adha tetapi pada satu Muharram tidak ada yang meributkannya pertanyaan saya kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana menyikapinya. Perpecahan umat merupakan takdir kauniyah takdir Allah di alam semesta ini bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73. 72 terancam nar dan satu dijanjikan jannah. Dan sekaligus termasuk takdir syar'iyah. Takdir kauniyah tidak bisa dirubah hidup dan kematian dan kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan bahwa umat ini akan berpecah belah menjadi 73 dan pasti berpecah belah. Ini takdir kauniyah. Takdir syar'iyahnya tujuh puluh dua terancam nar, satu terancam neraka. 72 terancam nar, satu dijanjikan jannah. Siapa mereka? Ma'an alihi wa ashabi. Maka sikap kita berjalan di atas manhaj yang hak ini agar tidak terjerumus kepada salah satu dari 72 firqah. Perselisihan apa yang dimaksud? Perselisihan manhaj. Cara atau sikap beragama. Yang akan menimbulkan kelompok atau firqah-firqah. Atau keluar darinya paham-paham. Yang sesat dan menyesatkan. Maka seorang muslim harus berjalan di atas manhaj yang hak Kemudian sifat orang yang berjalan di atas manhaj yang hak tentunya selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jauh dari bid'ah. Ah. Kalau ia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ia akan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan Islam dan mendakwakan Islam bersama para sahabat. Pernahkah para sahabat memperingati hari-hari besar? Seperti hari Maulid, yang dikatakan sebagai hari besar peringatan nuzul Quran, peringatan Maulid dan lain-lain. Demikian juga dengan satu Muharram. Tidak ada diperingati tahun baru Islam, tidak ada tidak ada diperingatinya. Ya. Habis waktunya? Cukup sampai di sini. Masih ada waktu lagi bagi kita dan saya lihat antum sudah capek. Hah? Insya Allah besok kita ketemu lagi Segar lagi antum Kita